oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam dua kitab sahih mereka. Penulis rahimahullah berkata, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna thalathatan min bani Israel abros wa akra wa a'ma Sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel yang sakit kulit tubuhnya belang-belang dan botak dan buta. Jadi tiga orang yang pertama sakit kulit Yang kedua Si botak Yang ketiga si buta Si belang, si botak dan si buta Fa'aradallahu ayyabtaliyahum Maka Allah Azza wa Jalla ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka malaikat. Fa'atal abros. Malaikat mulai mendatangi si belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Malaikat itu pun berkata, apa yang paling kamu senangi? Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani nasu bihi. Yang paling aku senangi adalah warna yang bagus, kulit yang bagus dan hilang dariku penyakit yang membuat manusia merasa jijik kepadaku. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. malaikat pun mengusapnya maka seketika itu juga penyakitnya hilang fa'utiya launan hasanan wajil dan hasanan maka dia pun memiliki kulit yang bagus hilang penyakitnya qala fa ayyul mali ahabbu ilaik malaikat itu berkata lagi harta apa yang paling kamu senangi qala al ibil awil bakar dia berkata onta atau sapi syakka ishaq di sini dikatakan perawinya ragu dan yang benar onta. Dia pingin onta. Fa'utiya naqatan usyara. Maka dia pun diberikan onta yang lagi hamil. Seekor onta yang lagi hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Dan malaikat mendoakan semoga Allah memberkahi engkau pada onta tersebut. Qala fa'atal akra. Kemudian berikutnya malaikat mendatangi si botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Malaikat berkata kepadanya, "Apa yang paling kamu senangi?" Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Maka dia pun menjawab, "Rambut yang bagus." Dan hilang dariku penyakit yang membuat manusia merasa jijik kepadaku. Famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Maka malaikat pun mengusapnya, hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik? Malaikat berkata, harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-baqar awil ibil fa'utiya baqaratan hamilan dia mengatakan sapi atau onta maka dia pun diberikan seekor sapi yang sedang hamil qala barakallahu laka fiha malaikat juga mendoakan semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut fa'atal a'ma lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga si buta Fakala ayu Shayin ahabu ilaik? Malaikat berkata, apa yang paling kamu senangi? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Yang paling aku senangi Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Malaikat pun mengusapnya maka Allah mengembalikan penglihatannya. Qala Lalu malaikat berkata, "Fa ayyul mali ahabbu ilaik?" Harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-ghanam fa utiya syatan walidan. Dia mengatakan kambing. Maka dia pun diberikan seekor kambing betina yang sedang hamil. Fa anta jahadani wa wallada hadha. Maka onta dan sapi serta kambing itu pun beranak. Semuanya beranak. Fakana lihada wadin minal ibil. Sampai akhirnya si belang tadi yang sudah sembuh memiliki onta sebanyak satu lembah karena dia beranak terus berkembang sampai ontanya sangat banyak memenuhi satu lembah Walihada wadin minal bakar. Begitu pula si, buta, uh, si botak tadi memiliki satu lembah sapi. Walihada wadin minal ganam. Begitu pula si buta memiliki satu lembah kambing. Qala Kemudian summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi malaikat datang lagi. Datang lagi kepada si belang yang sudah sembuh. Tapi dia datang dalam rupa seperti keadaan si belang itu dulu. Yaitu kulitnya bermasalah dan penampilannya lusuh. Jadi dia datang dalam rupa seperti orang yang sakit kulit itu dulu. Fakala rajulun miskinun qad inqata'at bial hibalu fi safari. Maka malaikat pun berkata kepadanya, saya ini orang miskin. Dan saya sudah kehabisan bekal di dalam perjalananku. Fala balaga liyal yawma illa billahi thumma bika. Maka aku tidak mungkin tiba di tempat tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan sebab bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al hasan wal jildal hasan. Maka aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah menganugerahkan kepadamu kulit yang bagus wal mal serta memberikan harta kepadamu. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Seekor onta saja untuk bekal aku di dalam perjalanan. Ini permintaan malaikat kepadanya. Tapi dia tidak menyadari yang datang adalah malaikat. Dan mengingatkan sekaligus dia. Malaikat mengingatkan dia Allah yang memberikan kulit yang bagus dan harta kepadanya. Faqal, tapi apa jawabannya? Al-hukuku kathirah hak-hak yang saya harus tunaikan sangat banyak. Mohon maaf saya nggak bisa berikan karena masih banyak hak yang harus saya penuhi. Faqala lahu arifuk. Maka malaikat berkata kepadanya, "Sepertinya saya mengenalmu." Alam takun abras yakdharukan nas fakiran fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal? Bukankah engkau dulunya orang yang sakit kulit manusia merasa jijik kepadamu engkau juga dulunya dulunya orang fakir lalu Allah menganugerahkan harta kepadamu fakallah, maka dia menjawab innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin saya mewariskan harta ini dari nenek moyang saya dari orang tua saya faqala maka malaikat berkata in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah kembalikan dirimu seperti keadaan kamu dulu. Wa atal aqra fi suratihi. Malaikat kemudian mendatangi orang yang dulunya botak dalam bentuk seperti orang itu dulunya. Faqala lahu mithla ma qala li Maka malaikat pun berkata seperti yang dia katakan kepada orang yang pertama. Saya ini musafir, habis bekal, minta bantuan. Waradda alaihi mithla ma radda alaihi hadha. Tetapi sayang, orang yang kedua, yang dulunya botak ini, membalas ucapan malaikat tersebut dengan balasan yang sama, yaitu al-hukuku kathirah. Hak-hak yang harus saya penuhi sangat banyak. Dan dia juga mengatakan saya dapatkan harta ini dari warisan. Faqala maka malaikat pun berkata, "In kunta kadziban, fasayyarakallahu ila kunta." Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti dulu. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Malaikat pun mendatangi si buta atau yang dulunya buta. Dalam bentuk orang itu dulunya yaitu malaikat datang seperti orang buta. Fakal seraya berkata kepadanya, rajulun miskin wa sabilin kading inqata'at adbiyal hibal fi safari. Aku ini orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalananku. Fala balaga liyal yauma illa billahi tsumma Maka aku tidak bisa sampai ke tempat tujuan kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan bantuanmu as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan abal ataballagu bihi ataballagu biha fi safari maka aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu seekor kambing sebagai bekal aku dalam perjalanan faqala maka si buta menjawab qad kuntu a'ma Sungguh dulunya aku seorang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Maka Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Maka silakan ambil sekehendakmu dan biarkan sekehendakmu. Ini terserah mau ambil berapa, ambil saja. Fawallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Karena demi Allah, aku tidak akan melarangmu untuk mengambil apapun yang kamu inginkan karena Allah Azza wa Jalla dan juga tidak akan mengungkit-ungkit pemberianku kepadamu. Faqala maka malaikat pun berkata, "Amsik malak fa inna fa inna mabtulitum." Tahan hartamu, kalian hanyalah sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah telah meridhoimu dan murka kepada dua orang temanmu yaitu si belang dan si botak tadi. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis terakhir dalam bab ini sebuah kisah yang sangat menarik, kisah nyata terjadi di kalangan Bani Israel. Umat-umat yang dulunya beriman. Ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya yang pertama termasuk metode Rasulullah SAW di dalam pengajaran adalah menceritakan kisah, menceritakan kisah-kisah, dan ini juga metode Al-Quran, metode Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menceritakan kepada kita kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa jemaah sekalian? Tentu untuk kita petik pelajaran. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka jadilah orang-orang yang berakal yang bisa memetik pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Namun, secara garis besarnya, kisah dalam Al-Quran hanya terbagi dua. Secara garis besarnya, hanya ada dua kisah. Kisah orang-orang yang beriman dan kisah orang-orang yang durhaka. Dua-duanya diceritakan kepada kita untuk kita petik pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Ini metode Al-Quran dan Sunnah. Pengajaran dengan menceritakan kisah-kisah. Tetapi jemaah sekalian, semua kisah di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kisah-kisah nyata. Tidak ada kisah fiktif. Tidak ada dongeng. Tidak ada legenda-legenda masyarakat yang tidak jelas. Semua kisah nyata. Semua kisah nyata. Dan para ulama salaf dahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mencela para tukang dongeng. Para tukang dongeng dicela oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan dari para tukang dongeng inilah banyak beredar hadis-hadis palsu. Salah satu golongan yang paling banyak membuat hadis palsu adalah para tukang dongeng, para tukang cerita. Iya. Itu adalah kisah-kisah yang tidak nyata yang mereka ceritakan. Dan sebagian ulama juga berpendapat itu masuk dalam kategori berdusta. Masuk dalam kategori berdusta, membuat kisah-kisah tak nyata. Iya. Jadi bukan metode dakwah yang baik dengan membuat cerpen atau komik atau novel itu bukan metode dakwah yang baik. Sudah cukup bagi kita dan sudah sangat cukup, sangat banyak kisah-kisah nyata. Kisah-kisah nyata itu sangat banyak, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah juga di dalam buku-buku para ulama kisah-kisah nyata yang terjadi. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran berikutnya Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan peringatan terhadap orang yang tidak bersyukur. Sebagaimana juga Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat nikmat Allah. Disyukuri bertambah, diingkari maka berubah menjadi musibah. Nikmat berubah menjadi musibah kalau tidak disyukuri. Namun kalau disyukuri bertambah. Walaupun pada hakikatnya Syukur kita ini nggak ada apa-apanya. Bersyukur itu kan berterima kasih. Tetapi jemaah sekalian, syukur kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita balas kebaikannya dengan balasan setimpal. Tapi untuk membalas kebaikan Allah, sungguh kita tidak akan sanggup membalasnya dengan kebaikan yang setimpal. Tidak akan sanggup. Dan Allah juga tidak butuh kebaikan kita. Melainkan ketika kita bersyukur, kebaikan itu kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, bagaimana mungkin syukur kita bisa setimpal dengan nikmat Allah? Syukur kita bisa dihitung dengan jari. Sementara nikmat Allah Sebagaimana Allah katakan, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Kalau ada orang ngasih kita satu juta, kita bisa hitung. Seharusnya kita berusaha membalas kebaikan dia dengan yang setimpal yang dia berikan. Itu ajaran syariat. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berusaha membalas dengan kebaikan yang setimpal atau bahkan lebih. Kalau tidak sanggup, barulah kita doakan saja. Kalau tidak sanggup, kalau tidak sanggup balas, kita cukup doakan saja. Tapi kalau sanggup balas, seharusnya kita balas. Tapi jemaah sekalian, nikmat Allah menghitung saja kita sudah nggak sanggup. Banyaknya nikmat Allah untuk menghitungnya saja kita sudah nggak sanggup. Bagaimana mungkin kesyukuran kita bisa setimpal dengan nikmat Allah? Kemudian ketika kita bersyukur ketika kita bersyukur maka kesyukuran kita itu pun bagian dari nikmat Allah sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kita bisa bersyukur berikutnya itu juga nikmat Allah sehingga membutuhkan kesyukuran bagi berikutnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Jadi nggak henti-henti nikmat Allah kepada kita. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa haqiqatu syukri i'tiraful abdi bil ajzi anis syukri. Sebenarnya kata beliau, hakikat syukur itu adalah pengakuan seorang hamba bahwa dia tidak sanggup bersyukur dengan sebenar-benarnya. Artinya apa jemaah sekalian? Semua nikmat yang ada pada diri kita tidak pantas kita banggakan. Tidak pantas kita sombongkan. Karena itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Yang pantas untuk sombong hanya Allah. Dan Allah memiliki sifat at-takabbur, sombong. Allah memiliki nama Al-Mutakabbir yang sombong, yang maha sombong. Itu pantas bagi Allah. Karena Allah pemilik semuanya. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Sedangkan kita tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kenapa? Semuanya anugerah dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, inilah hakikat syukur kita mengakui diri kita ini lemah di dalam bersyukur. Kemudian sebagaimana kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, hakikat syukur adalah beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah syukur. Walaupun kita bikin acara besar, lalu kita sebut itu acara syukuran, maka bukan itu hakikat syukur. Syukur itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, ketika Nabi SAW sholat malam, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu anha pun heran dan beliau bertanya ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? afala akunu abdan syakura tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur jadi beliau melakukan solat malam berdiri sangat lama sampai kedua kaki beliau pecah-pecah tidak lain untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla inilah jemaah sekalian hakikat syukur dengan menaati Allah beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga memberi peringatan keras kepada kita terhadap orang-orang yang tidak bersyukur. Maka nikmat yang Allah berikan kepada mereka akan berubah menjadi musibah. Allah akan mengambil nikmat itu kembali dari mereka sehingga hilang segala nikmat dari mereka karena tidak disyukuri. Maka hati-hatilah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau tidak disyukuri akan hilang dari kita. Sebaliknya kalau disyukuri akan bertambah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita satu pelajaran penting yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian. Bukan hanya musibah yang menjadi ujian bagi kita. Nikmat juga adalah ujian bagi kita. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan memberikan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Begitu pula ucapan orang yang beriman ketika dia diberikan harta, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur ini adalah anugerah dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang ingkar surat An-Naml ayat 40 jadi jemaah sekalian inilah hakikatnya harta yang Allah berikan kepada kita begitu pula segala kenikmatan dunia pada hakikatnya hanya ujian bagi kita kalau kita syukuri, maka dia bukan saja akan menjadi nikmat di dunia, melainkan juga nikmat di akhirat. Sebaliknya, kalau tidak disyukuri, hanya akan menjadi bencana bagi kita. Sebagaimana dikatakan para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi bencana baginya. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, maka itu akan menjadi bencana baginya. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah, tentang kekuatan Allah. Dengan mudahnya Allah Azza wa Jalla menyembuhkan orang yang sakit kulit, orang yang botak, dan orang yang buta. Hanya dengan usapan malaikat. Allah mengutus malaikat, malaikat hanya mengusapnya, dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla menyembuhkan. Dan juga pelajaran bagi kita, Allah Azza wa Jalla di dunia ini menciptakan sebab akibat. Artinya, kita dianjurkan untuk mencari sebab dan kita tidak boleh bertawakal kepada sebab itu melainkan bertawakal hanya kepada Allah sebab kalau Allah mau tanpa diusap malaikat pun bisa sembuh tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita hendaklah kita mencari sebab hendaklah kita berusaha akan tetapi kita tidak boleh bergantung kepada usaha kita makanya malaikat ketika mendatangi tiga orang ini, malaikat mengingatkan, bukankah kamu dulunya botak, lalu Allah mengembalikan rambutmu, bukankah kamu dulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanmu? Malaikat tidak mengatakan, saya yang menyembuhkan. Tapi malaikat mengatakan, Allah yang mengembalikan kesehatanmu. Allah yang menyembuhkan penyakitmu. Iya, ini juga bagian dari bersyukur. Sebagaimana telah kita jelaskan, bersyukur itu ada tiga. Rukunnya ada tiga. Yang pertama, mengakui segala kenikmatan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, yaitu mengakui segala kenikmatan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan lisan yaitu memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah yaitu kita katakan alhamdulillah segala puji bagi Allah dialah yang memberikan nikmat ini kepadaku dan karena tidak melakukan ini Allah murka kepada si belang dan si botak tadi mereka Allah berikan harta tapi mereka mengatakan ini hanyalah warisan dari keluarga. Mereka tidak mengatakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, Allah murka kepada Qarun ketika dia mengatakan, "Saya dapatkan harta ini karena memang saya pintar. Saya pandai berbisnis." Maka Allah murka kepadanya dan Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Kemudian bersyukur yang ketiga dengan anggota tubuh, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah jemaah sekalian tiga rukun bersyukur. Barang siapa melakukan tiga hal ini, dialah orang yang bersyukur. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kemampuan para malaikat yang Allah berikan kepada mereka bahwa para malaikat bisa menyamar menjadi manusia bisa merubah diri menjadi manusia. Tentu semua itu adalah kuasa Allah. Dan malaikat adalah makhluk yang Allah berikan kekuatan yang sempurna untuk melakukan tugas mereka. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa capek. Dan hadis ini juga menunjukkan para malaikat itu memiliki jasad. Para malaikat itu memiliki jasad. Dan bukan hanya ruh saja, tetapi memiliki jasad. Dan bisa berubah sesuai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini perlu ditegaskan karena ada segolongan orang mereka tidak beriman terhadap adanya malaikat. Kata mereka, malaikat itu hanya potensi baik pada diri manusia. Mereka juga nggak percaya adanya setan. Kata mereka, setan itu hanyalah potensi buruk yang ada pada diri manusia. Maka ini adalah pengingkaran terhadap dalil-dalil yang sangat jelas yang menceritakan kepada kita malaikat itu benar-benar ada berwujud, begitu pula setan benar-benar ada dan berwujud. Iya. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan, menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak wajib bagi kita, tidak wajib bagi kita meridhoi satu musibah yang Allah timpakan kepada kita. Tetapi meridhoi perbuatan Allah itu wajib. Jadi di sini ada dua sisi ada dua sisi pandang. Allah yang menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Yang pertama Allah yang menakdirkan. Yang kedua apa yang Allah takdirkan. Meridhoi perbuatan Allah menakdirkan musibah bagi kita wajib. Tetapi meridhoi musibah tidak wajib. Namun kalau kita ridho terhadap musibah tersebut musibah yang berupa hal-hal yang menyulitkan hidup kita, maka itu lebih bagus. Makanya ulama menyebutkan manusia yang tertimpa musibah ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang haram. Tingkatan yang haram, yaitu orang yang marah dan tidak sabar terhadap musibah yang menimpanya. Tingkatan yang kedua, inilah tingkatan yang paling rendah minimalnya yang harus kita miliki yaitu sabar. Nah, jemaah sekalian, tingkatan yang ketiga lebih tinggi lagi daripada sabar. Lebih tinggi lagi daripada sabar yaitu ridho. Hati kita rela lapang dada menerima musibah itu. Ini lebih tinggi daripada sabar. Sabarnya wajib, ridhonya tidak sampai wajib, sunnah. Sekali lagi, yang dimaksud di sini yang tidak wajib kita ridho pada musibah itu sendiri. Namun meridhoi perbuatan Allah itu wajib. Makanya tidak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Allah menakdirkan keburukan, nggak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Perbuatan Allah semuanya baik, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah pada makhluk yang Allah takdirkan. Allah menciptakan setan. Perbuatan setan juga Allah yang ciptakan. Iblis ciptaan Allah, perbuatan iblis juga ciptaan Allah. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian serta perbuatan kalian. Tetapi Allah tidak berbuat buruk ketika menciptakan iblis. Keburukan itu ada pada iblis itu sendiri, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Perbuatan Allah Maha Baik, sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Lalu kenapa Allah menciptakan keburukan? Karena hikmah-hikmah. Bukan karena Allah mencintai keburukan itu. Namun karena hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Di antaranya dengan adanya iblis, ada orang-orang yang sabar menghadapi godaannya. Dia dapat pahala kesabaran. Begitu pula kita berjihad melawan iblis dan para pengikutnya. Itu hikmahnya jemaah sekalian. Maka tingkatan yang ketiga adalah ridho. Yang paling tinggi tingkatan yang keempat adalah bersyukur. Ini tingkatan para nabi dan rasul alaihi wassalam dan para pengikut mereka dengan baik. Ditimpa musibah malah bersyukur. Bersyukur ditimpa musibah. Kenapa jemaah sekalian mereka bersyukur? Karena mereka orang-orang yang berilmu, yang mengetahui hakikat musibah. Sebenarnya di balik setiap musibah ada kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Kebaikan yang minimalnya adalah pahala sabar. Pahala kesabaran itu minimalnya. Dan subhanallah jemaah sekalian kita sedang berpuasa. Puas di dalam ibadah puasa terdapat pahala kesabaran. Kita bersabar menghadapi hal yang tidak menyenangkan kita yaitu menahan lapar, menahan haus, mengekang syahwat. Makanya ibadah puasa ini sangat besar pahalanya. Iya. Inilah empat tingkatan orang yang ditimpa musibah. Yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dikarenakan di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan doa malaikat. Para malaikat mendoakan harta mereka diberkahi, maka Allah mengabulkan. Allah mengabulkan sehingga harta mereka berlimpah sampai menjadi satu lembah. Dan berbicara tentang harta berupa hewan ternak yang menjadi satu lembah, kita teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui. Orang Arab Badui kafir, kurang ajar. Minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar. Wahai Muhammad, berikan aku harta. nggak ada salam. nggak ada basa-basi. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Iya, nggak tanggung-tanggung. Jadi kebaikan Nabi SAW mengalahkan orang buta itu tadi. Orang buta itu mengatakan, ambil semaumu, tinggalkan semaumu. Jadi dia masih berharap ada yang ditinggalkan. Tapi Nabi SAW ketika memberikan sedekah, semuanya dikasih. Satu lembah dikasih. Kepada satu orang Arab Badui, kafir, kurang ajar. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Apa yang diinginkan Nabi SAW di balik itu? Nabi SAW ingin melembutkan hatinya supaya dia masuk Islam. Supaya dia masuk Islam. Begitu dakwah Rasulullah SAW bukan bertemu orang kafir lalu dibom. Apalagi membunuh wanita dan anak-anak. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Tidak mungkin jemaah sekalian. Gak mungkin itu ajaran Islam. Ajaran Islam, semua ajaran Islam hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memberi maslahat yang sempurna kepada kita. Kemungkinan yang kedua, masih mengandung mudarat, tapi maslahatnya lebih besar. Contoh yang pertama, kita diperintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya kebaikan yang sempurna. Tidak ada mudarat sedikit pun. Itu ajaran Islam. Contoh yang kedua, ada mudarat, tapi kebaikannya lebih besar. Larangan minum khamar. Orang lagi kedinginan, dia minum khamar, mungkin dia merasa hangat. Kalau dia nggak minum khamar, dia kedinginan, ada mudarat. Tapi maslahatnya lebih besar. Jadi ajaran Islam jemaah sekalian, dua kemungkinan itu saja. Maslahat sempurna atau ada mudarat namun maslahatnya masih lebih besar. Kalau hanya memudaratkan atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, itu pasti bukan ajaran Islam. Jadi nggak mungkin aksi-aksi terorisme, pengoboman, secara serampangan itu ajaran Islam. nggak mungkin jemaah sekalian. nggak mungkin ajaran Islam. Itu hanya memudaratkan Islam. Kalau saja memberi manfaat, tapi mudaratnya lebih besar, maka dilarang dalam Islam. Apalagi kalau hanya mudarat saja, tidak ada manfaat sedikit pun. Tidak ada manfaat sedikit pun untuk Islam. Kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW dan para sahabat setelah berjihad Islam menjadi harum, menjadi mulia, menjadi berwibawa dan disegani. Sekarang setelah mereka berjihad, Islam dicela. Islam direndahkan. Orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam malah disudutkan. Sampai ada yang minta-minta peluk di jalan. Ya. Takut dicemooh, takut dimusuhi orang. Itu hasil daripada jihad mereka. Maka kita pun paham itu bukan jihad yang benar itu tidak seperti contoh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beliau memberikan kambing sebanyak satu lembah kepada orang kafir Arab Badui kurang ajar demi agar dia masuk Islam. Itu tujuan jihad, mengajak orang masuk Islam, bukan mengirim mereka ke neraka. Kalau mereka dibunuh dalam keadaan kafir, maka orang kafir penghuni neraka. Finari jahannam khalidina fiha kekal di dalam neraka kata Allah. Kalau makin banyak orang di neraka, setan makin senang. Maka jihad mereka hanya menyenangkan setan. Bukan membuat Allah ridho. Jadi jemaah sekalian tidak mungkin itu jihad. Tidak mungkin itu ajaran Islam. Ajaran Islam selalu mendatangkan maslahat. Dan menghindarkan kita dari kemudaratan. Iya. Ini metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada orang Arab Baduy tadi? yang diberi kambing satu lembah, orang itu langsung pulang kampung. Sampai di kampungnya dia berteriak dengan lantang, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah yang membuat dia terpesona dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung, nggak sama seperti kebanyakan orang bersedekah. Ada yang sedekah setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun sayang-sayang dikeluarkan hartanya. Sedikit yang dikeluarkan. Bahkan ada yang hanya mengeluarkan cukup yang wajib saja. dua setengah persen dari uangnya. Tetapi Rasulullah Alaihi Wasallam tidak tanggung-tanggung memberikan sedekah itu yang membuat dia terpesona dan masuk Islam. Iya. Jemaah sekalian di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang sangat berharga namun waktu kita terbatas mungkin yang terakhir di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita sejumlah sifat-sifat Allah. Sejumlah sifat-sifat Allah. Di antaranya ada tiga sifat Allah yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama ridho, yang kedua murka. Sebagaimana di akhir hadis, malaikat mengatakan Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada dua orang sahabatmu. Allah ridho kepada si buta karena dia bersyukur dan Allah murka kepada si belang dan si botak karena mereka tidak bersyukur. Sifat yang ketiga al-iradah. Allah berkeinginan. Karena di dalam hadis ini dikatakan Allah berkeinginan untuk menguji mereka. Maka Allah punya sifat iradah. Namun ulama menjelaskan iradah Allah itu terbagi dua. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Keinginan Allah berupa syariatnya dan keinginan Allah berupa takdirnya. Apa bedanya? Keinginan Allah berupa syariatnya dicintai oleh Allah dan mungkin terjadi, mungkin saja tidak. Sedangkan keinginan Allah berupa takdirnya bisa saja dicintai, bisa saja tidak dicintai. Dan pasti terjadi. Itu perbedaannya. Contohnya adanya orang-orang jahat adanya orang-orang jahat, adanya iblis dan para pengikutnya. Itu adalah keinginan kauniyah. Keinginan yang berupa takdir Allah. Tetapi Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai. Sedangkan yang Allah cintai adalah syariatnya dan orang-orang yang menjalankan syariatnya. Itulah yang Allah cintai dan bisa terjadi bisa tidak. Iya. Yeah. Contoh lain, Allah menakdirkan manusia akan berpecah belah. Manusia akan berpecah belah. Itu takdir Allah. Ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Allah ingin manusia berpecah belah. Tetapi di sisi lain, Allah menyuruh kita bersatu. Maka persatuan itu adalah keinginan Allah dalam syariatnya. Sedangkan perpecahan keinginan Allah dalam takdirnya. Iya. Yang disyariatkan itu yang Allah cintai, yang tidak disyariatkan maka tidak Allah cintai. Jadi nggak boleh seorang mengatakan kita kan berpecah belah sudah takdir Allah. Nggak boleh. Karena Allah menyuruh kita untuk bersatu. Jadi harus kita bedakan antara keinginan Allah yang sifatnya takdir Allah dan keinginan Allah yang sifatnya syariat Allah Azza wa Jalla. Yang kita diperintahkan adalah mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, tiga sifat Allah yang terkandung di dalam hadis ini, ridho, murka, dan iradah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tingkatan orang yang bersyukur. Iya. Tingkatan orang yang bersyukur itu ada dua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan orang yang bersyukur menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi yang melakukan yang wajib serta yang sunnah. Dua-duanya dia amalkan. Apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah sunahkan. Tidak wajib tapi sunnah. Yang kedua, hanya melakukan yang wajib saja. Jadi itu yang paling minimal. Itu yang paling minimal di dalam bersyukur. Yang wajib-wajib saja. Mungkin dia nggak sholat sunnah, tapi sholat wajib tidak pernah dia tinggalkan. Itu minimalnya. Kalau dia tambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnah, berarti menjadi lebih baik. Kalau yang wajib tidak dilakukan, yang sunnah juga tidak, itu namanya tidak bersyukur. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam. Ya. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, kalau saya pulang kan saya sama Ustaz Kapolwa hampir satu panggung semua surat Pak bahkan dari tidak surat hanya satu dua tiga dan tujuh tetapi Pak semua kampung itu semuanya masih berbuat di sini termasuk misalnya setiap acara maupun harus ada sajian nah sekarang kami ingatkan bahwasanya ini bukan ajaran Nabi Muhammad gitu. seperti buat sajian ini, bisa terangkat terangkan luar. kemudian Ustaz Ustaz kamu malah disuruh jawab dia ini bukan Muhammad, tapi ini Nabi Adam dan belajar COVID ketika bersyukur kepada Allah, mereka diuji dengan membuat sesajen. Nah, kemudian antara hadir dan mobil itu yang diterima yang si hadir, kemudian sudah mereka diterima. Ini adalah kita membuat sesajen-sesajen ini adalah memang bukan ajaran Nabi Muhammad, tapi ini ada Nabi Adam. Nah, ini adalah bukti syukur kita kepada Allah. Nah, saya mohon Pak Ustaz bagaimana saya agar supaya pulang kampung nanti itu bisa menyampaikan kepada dari kamu kami supaya tidak berbuat ciri dengan cara yang mudah dan tidak diterima oleh masyarakat. Sesajennya dalam bentuk apa, Pak? Pers Hah? Jadi setiap acara itu Pak, panen padi misalnya Pak, oh. panen padi potong ayam, ayam itu nanti ditaruh di kotoran kotoran. Untuk siapa niatnya? Niatnya untuk kalau di kamu tuh di sini Pak, namanya Subhanallah. Terus kalau di pohon besar, di batu besar, kali itu tujuannya sini kiranya Ustadz memberitakan Pak itu Ustadz-Ustadz kamu itu mereka salah sesajen Pak itu kesurupan langsung Pak Subhanallah. Bahkan yang dari pondok pesantren Pak, makanya tak karena saya mau menyampaikan di kamu Pak, itu harus dibantu-bantu sama orang tua saya. Subhanallah. Karena baktinya itu banyak Pak. Kamu tahu itu yang dari pondok pesantren dari Surabaya, mereka ingatkan pesantren hari itu akan sakit tidak bulan. Sebenarnya siapa ini? Mereka datang kemudian bunga sembuhnya datang ke bawah, Udah ke situ langsung diusapkan, perutnya langsung sembuh. Mereka mengarang kayak kamu itu. Ya, baik. Orang salah saja, Pak. Salah saja. Hari itu di di pohon, Pak. Langsung sumpah. Nah, ya. saya mohon nasihat supaya saya itu di kampung benar-benar kuat untuk menyampaikan bahwa saya tidak takut dengan hal-hal yang Masya Allah. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Pak. Hmm. Baik. Jamaah sekalian, ini luar biasa tipuan syaitan. Jadi kata beliau di kampungnya mayoritas melakukan sholat, tapi berbuat syirik. Subhanallah. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini luar biasa tipu daya setan. Orang yang rajin sholat tidak diajak berzina, tidak diajak minum khamar, tidak diajak melakukan maksiat-maksiat tetapi diajak melakukan syirik dan bid'ah. Ini tipu daya setan. Karena umumnya mereka sadar, umumnya mereka paham berzina itu terlarang. Minum khamar itu terlarang. Tapi mereka tidak mengetahui perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah justru lebih terlarang maka setan memanfaatkan kebodohan mereka menjerumuskan mereka di dalam dosa yang lebih besar daripada maksiat maka jemaah sekalian ini tipu daya setan kepada ahli ibadah kalau orang yang sudah jarang ibadah umumnya di tempat maksiat tapi yang ahli ibadah lain lagi tipu daya setan kepada mereka setan biarkan mereka ibadah Setan me, gak mengganggu ibadah mereka, tidak mengajak mereka berhenti ibadah. Tapi dia biarkan dan dia jerumuskan dalam dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran atau kebid'ahan. Oleh karena itu ulama mengatakan syubhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Syubhat itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang yang diklaim sebagai ajaran benar tapi sesat. Sedangkan syahwat adalah yang menjerumuskan kepada maksiat dan syubhat yang menjerumuskan kepada bid'ah dan kesyirikan. Maka kita pun paham syubhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Ya. Dan bahaya terbesarnya adalah menjerumuskan seseorang dalam kekafiran. Kemudian semua amal ibadahnya tidak berguna. Jadi, kenapa setan biarkan mereka melakukan sholat? Karena kalau mereka berbuat syirik, walaupun mereka sholat setiap hari seribu rakaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Terhapus amal ibadah mereka. Di surat Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Kalau mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi, nggak ada gunanya mereka sholat, nggak ada manfaatnya mereka berpuasa. Kalau masih melakukan dosa kesyirikan, itu yang diinginkan oleh setan. Mereka tetap melakukan sholat, tapi diajak melakukan kesyirikan agar solat mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, jangankan berbuat kesyirikan, mendekati syirik saja bisa menyebabkan solat seseorang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa mendatangi dukun atau tukang sihir atau tukang ramal, orang pintar, paranormal lalu menanyakan sesuatu. Setelah dijawab, dia nggak percaya. Sebab dia yakin yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Tapi dia masih juga bertanya kepada dukun dan dia nggak percaya apa kata dukun. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam Ramadan hanya 30 hari Orang yang datang kepada dukun solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam Itu baru datang saja Kalau percaya barulah menjadi kafir Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Man atakahinan au arrafan Fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai mereka, dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah sekalian, mendekati syirik saja menyebabkan solat seseorang tidak diterima 40 hari 40 malam. Apalagi sampai melakukan kesyirikan maka terhapus semua amal ibadah mereka. Inilah yang diinginkan oleh setan. Nggak perlu mereka disuruh berhenti sholat. Biarkan mereka sholat terus, tapi ajak mereka melakukan syirik agar amal ibadah mereka terhapus. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, pasti sholat mereka tidak beres. Pasti nggak beres. Karena kalau solat mereka benar, maka solat yang baik itu solat yang benar pasti bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah telah mengatakan, Inna solata hani fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka rajin solat, malah mengerjakan kemungkaran terbesar, yaitu syirik. Pasti solatnya nggak beres. Gak mungkin sholatnya benar. Kalau benar, maka akan mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Apa ukuran sholat itu benar? Sholat itu baik. Ukurannya empat. Yang pertama keikhlasan. Yang kedua ittiba. gak cukup ikhlas saja. Harus juga ittiba meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga kekhusyukan. Yang keempat tepat waktu. Kalau empat ini kita perhatikan, kita penuhi, maka pasti kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Maka solatnya pasti bermasalah, itu juga perlu dinasehati. Jadi yang pertama yang perlu dinasehati, ingatkan, percuma mereka solat kalau masih melakukan syirik, terhapus amalan mereka. Sampaikan, surat Al-An'am ayat 88, surat Az-Zumar ayat ke-65. Amalan terhapus bagi orang yang melakukan syirik. Berarti antum harus hafal. Sampaikan dan bisa menjelaskan itu adalah syirik. Kemudian ingatkan juga, kalau solat kalian benar, pasti bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Sampaikan empat kriteria ini. Solat itu benar, ikhlasnya, itibaknya khusyuknya dan tepat waktunya. Kemudian yang ketiga, tentang syubhat mereka bahwa anak Nabi Adam alaihissalam menyerahkan sesajen, maka kita katakan seandainya betul mereka melakukan sesajen, maka mereka melakukan sesuai syariat Allah. Mereka melakukan sesuai syariat Allah. Dan mereka melakukan untuk persembahan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita melakukan sesuai syariat Allah dan persembahan kepada Allah dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan juga caranya yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Hijjah kita menyembeli hewan untuk pengorbanan kepada Allah. Nggak ada lagi cara yang lain. Nggak ada lagi cara yang lain untuk persembahan kepada Allah selain menyembeli tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 ini namanya kurban atau akikah atau hadiu bagi jamaah haji. Tiga saja. Uduhiyah korban, akikah di hari ketujuh kelahiran anak kita, kita sembeli untuk persembahan kepada Allah. Kemudian yang ketiga hadiu bagi jamaah haji, menyembeli bagi jamaah haji. Iya. Jadi itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam syariat Nabi Adam berbeda. Kalau ada perbedaan antara syariat umat terdahulu dan syariat kita, maka tentu yang diikuti syariat kita. Sebab syariat kita, syariat Islam telah menyempurnakan syariat umat-umat terdahulu. Dan yang paling penting adalah persembahan itu untuk Allah. Anak Nabi Adam membuat persembahan untuk Allah. Bagaimana mungkin bisa makan dengan perbuatan mereka persembahan untuk setan? Subhanallah. Itu yang dijelaskan kepada mereka. Mereka telah melakukan dua kesalahan dalam persembahan. Yang pertama melakukan tidak sesuai syariat. Yang kedua yang lebih parah. Persembahan mereka bukan untuk Allah, melainkan untuk setan. Siapa nama setannya? Dewi Sri itu tadi. Itu setannya. Dan dewa-dewi mereka yang lain. Itulah setannya. Jadi naudzubillah yang mereka lakukan jelas-jelas penyembahan kepada selain Allah. Bahkan sekedar mereka yakini yang membantu panen mereka adalah Dewi Sri, itu sudah keyakinan syirik. Sampaikan kepada mereka surat Al-Baqarah ayat ke-22 wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit yang dengan hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman dan tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian maka janganlah kalian mempersekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Apa arti kalian mengetahuinya jemaah sekalian? Maksudnya ketika ayat ini turun, orang-orang musyrik jahiliyah, begitu pula orang munafik mengetahui dan mengimani Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Subhanallah, mereka malah percaya kepada Dewi Sri. Orang musyrik jahiliyah mengimani Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Maka jemaah sekalian, katakan kepada mereka, keyakinan kalian lebih kufur daripada musyrikin jahiliyah. Kufur mereka dua, kufur dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Dalam rububiyah mereka meyakini Dewi Sri, Orang musyrik jahiliyah meyakini Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Kalau kufur uluhiyah baru mereka sama dengan musyrik jahiliyah, yaitu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, antum harus betul-betul belajar dan menghafalkan dalil-dalil dan jelaskan kepada mereka. Semakin kuat muatan ilmiah yang antum sampaikan, itu semakin meyakinkan. Tapi kalau antum nggak hafal dalilnya, ya susah mereka yakin. Ya. Dihafalkan dalilnya, sebutkan ayatnya, bacakan ayatnya, biar mereka paham. Jadi itu kunci utamanya. Iya. Kalau antum bisa buat kajian juga bagus, mengundang ustadz yang ada di sekitar situ di Kelaten banyak, ya, banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Begitu pula di sekitarnya di Jogja, di Solo sangat banyak. Lantum bisa buat kajian, undang masyarakat, undang ustadz, sekaligus ikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedekah, sekaligus antum bagi-bagi sembako, bagi-bagi rezeki dari Jakarta. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab hidayah. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan bangsa dan negara kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini saat yang paling tepat untuk kita banyak berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yaumin wa lailatin wa li muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan.